السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وأصحابه وأوليائه والصالحين من عباده تتنزل البركات والرحمات والنفحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم وبارك وكرم على قدوة قادات حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم البعث والميقات أما بعد بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yang sangat saya hormati, saya muliakan, saya cintai Pak Habaib, para kiai, para alim ulama, para asatid, yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Majelis yang dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala majlis yang mudah-mudahan kita semua nantinya tidak bangun dari tempat duduk kita masing-masing kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan kepada perantara kita wasilah kita untuk mendapatkan segala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat perantara kita untuk mendapatkan predikat khairul ummah sebaik-baik umat beliau adalah junjungan kita teladan kita panutan kita nabi kita habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan Majelis hal semacam ini Sudah sering sekali kita hadiri Dan tujuan dari majelis hal ini Bukan cuma sekedar kita mendapatkan barokah dari mereka yang kita peringati holnya tetapi yang lebih penting kita bisa meneladani mereka orang-orang yang mendapatkan pangkat dan makom di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tadi dibacakan sejarah hidup atau biografi Al-Imam Al-Habib Alawi bin Segaf Assegaf. Kalau kita lihat bagaimana Al-Habib Alawi bin Segaf as di dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini sehingga beliau menjadi orang yang mulia dunia mulia akhirat sukses dunia sukses akhirat kita lihat dari sejarah atau biografi beliau beliau bukan cuma sekedar orang yang baik hubungannya dengan Allah tetapi sekaligus beliau adalah orang yang baik hubungannya dengan makhluk Allah. Beliau bukan cuma sekedar orang yang ahli ibadah. Kalau ibadahnya sudah dijelaskan tadi hadirin sekalian, ibadah beliau luar biasa. Beliau ahli sholat, beliau ahli baca Quran, beliau ahli zikir. Luar biasa ibadahnya. Tetapi selain ibadah, kehidupan beliau juga sangat bermanfaat dengan manusia atau kepada manusia baik manfaat dengan ilmunya dan juga manfaat dengan harta bendanya oleh karena itu kita umat Islam harus memahami Islam ini bukan cuma perintahnya itu hanya urusan sholat perintahnya itu bukan cuma hanya urusan puasa Perintahnya itu bukan cuma baca Quran, perintahnya itu bukan cuma kita ini berzikir, tapi kita ini juga diperintahkan, diatur dalam Islam bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, itu juga diatur dalam Islam. Dan kalau orang itu cuma baik hubungannya dengan Allah, tetapi tidak baik hubungannya dengan manusia, maka orang ini di dalam bahaya besar. Al-Imamul Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan manusia di dalam bermuamalah, di dalam berhubungan dengan manusia yang lain itu ada tiga tingkatan. Yang pertama beliau mengumumkan kal kiramil baroroh minal malaikah. Ada manusia-manusia di atas dunia ini yang mereka itu diperumpamakan seperti malaikat-malaikat Allah yang maha mulia. Padahal manusia, tapi seperti malaikat, bukan seperti manusia. Siapa mereka? mereka yang hidupnya yanfa'una wala yadurrun hidupnya itu selalu manfaat untuk orang lain hidupnya enggak pernah merugikan orang lain hidupnya enggak pernah buat mabarot untuk orang lain hidupnya enggak menyusahkan orang lain seperti kita peringati halnya ini Enggak pernah ganggu orang enggak pernah nyakiti orang enggak pernah nyinggung perasaan orang dan begitulah akhlaknya Rasulullah SAW Nabi Muhammad gak pernah minta dihormati, tapi selalu menghormati. Gak pernah minta dihargai, tapi selalu menghargai. Gak mengharap-harap manfaat dari orang, tapi selalu bermanfaat untuk orang lain. Dalam maulid Simtud Duror bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan. Rasulullah SAW secara simpel akhlak beliau la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Sepanjang hidupnya Nabi Muhammad itu nggak pernah berkata dan nggak pernah berbuat kecuali semuanya kebaikan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua diumpamakan oleh Al-Imamul Ghazali kal ashjari wal hajar wal jamadat ada orang hidup di atas dunia ini diumpamakan seperti pohon-pohon, batu-batu dan benda-benda padat. layan fauna wa burun, yadhurrun. ngasih manfaat, juga enggak madorot, enggak merugikan orang lain. Kalau katanya orang sekarang enggak ngurusi wong. Al-Imamul Ghazali menyatakan tingkatan pertama, tingkatan kedua ini insya Allah kalau dia juga baik hubungannya dengan Allah, insya Allah jadi manusia yang selamat di akhirat. Dan jangan sampai kita termasuk yang ketiga. Yang ketiga ini diumpamakan oleh Al-Imam Ghazali kal aqaribi wal hayyat wasiba'id dhariyat ada manusia-manusia mendongso nih manusia tapi diumpamakan oleh Alimamul Ghazali di dalam berhubungan dengan orang lain seperti kala jengking ular dan binatang-binatang buas Ya burun walayan faun. Hidupnya di atas dunia udah nggak pernah manfaat bagi orang lain, selalu buat susah orang lain, merugikan orang lain, mendolimi orang lain. Dan orang-orang yang seperti ini, merekalah yang akan celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin banyak ibadah, Walaupun mungkin banyak ibadah dikhawatirkan dia jadi orang yang bangkrut di akhirat. Kalau orang bangkrut di dunia nggak ada masalah. Bangkrut di dunia uangnya miliatan, terbalik keadaannya, utangnya yang miliatan, orangnya masuk penjara, rumahnya disita. Itu bangkrut di dunia. Mungkin sukses lagi, mungkin bangkit lagi, mungkin kaya lagi, mungkin miliuner lagi. Tapi kalau bangkrut di akhirat, itulah kebangkrutan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda, Innal muflisa min ummati. Innal muflisa min ummati. Man ya'ti yaumal qiyamah hasanatin kafirah. Wa ya'ti waqad syatama hadah وضرب هذا وأخذ مال هذا فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت على أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم يقذف به في النار Orang yang bangkrut di akhirat datang menghadap Allah bawa pahala yang banyak Sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, baca Qurannya luar biasa. Tapi hubungannya sama manusia berantakan. Hidup di dunia sering mencaci orang. Sering menghina orang, gak ada tawabuknya sama sekali. Habib Alwi subhanallah Orang yang sudah luar biasa di sisi Allah. Tawaduknya sangat luar biasa. Gak pernah melihat dirinya itu ada kemuliaan. Gak pernah beliau. Sampai sepeninggal beliau itu loh. Mau dicium masih gak mau. Masih tawaduk. Gak pernah mencaci orang. Gak pernah menghina orang. Tapi orang yang kehidupannya di atas dunia gampang-gampangnya dikit-dikit menghina orang, dikit-dikit ngejek orang, dikit-dikit nyepilihkan orang, dikit-dikit menghina orang, bahaya. Wa Mukul mukul orang. Dan ini banyak di zaman sekarang. Ada orang itu nggak bisa ngontrol emosi sama sekali, didulit tok nempiling. Kesenggol titik, waduh, moruan tangan, titik-titik ngeplak, ngampleng, ngeplak, ngampleng, enak temen. Ini bahaya. Yang ketiga wa malah malahada, ngambil hartanya orang. Orang udah susah-susah kerja banting tulang cari duit digolimi. Dan ini nggak sedikit loh, kadang-kadang maaf. Hadir hol istiqomah. Hadir hol istiqomah, ngentit istiqomah, Pak. Ngemplang istiqomah nipu istiqomah koyok yok yok kupluan sarungan mungkru mungkru majelis jendin di melok hol sa Indonesia adil tapi urusan harta bendanya orang haknya orang dia permainkan dia sepelekan naudzubillah min dalik orang yang seperti ini dikhawatirkan menjadi orang muflis orang bangkrut nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaimana keputusan Allah di akhirat Orang yang banyak ibadah tapi banyak salah sama manusia. Keputusan Allah. Orang-orang yang didolimi akan dipersilakan mengambil dari kebaikan-kebaikan dia. Pahala sholatnya diambil, pahala puasanya diambil, sampai sudah habis pahalanya masih ada yang nuntut. Masih ada yang nuntut, bagaimana keputusan Allah selanjutnya? Dosanya yang nuntut diberikan kepada dia. Akhirnya keadaannya terbalik. Kemudian Allah perintahkan malaikat melemparkan orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari selain kita baik hubungan dengan Allah, berusaha juga baik hubungan kita dengan manusia manusia sehingga insya Allah kita selamat dunia akhir dunia akhirat. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.